Al-Kabirah As-Sabi'atu Asyarah dosa besar yang ke-17 yaitu al-kibr tentang dosa besar sombong. Al-kibr atau dalam kata lain al-fakhr, khuyala, al-ujub itu merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan dibenci oleh segenap umat manusia. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka dengan kesombongan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, Ikhwanifiddin dinul Islam yang turun untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, juga menempatkan al-kibar ini sebagai salah satu e, perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Bukan bahkan bukan hanya sampai di situ saja, Bahkan al kibir ini, sombong, takabur, angkuh, ini dapat menghalangi pelakunya dari al-jannah. Dapat menghalang pelakunya dari al-jannah, dari sorga. Rasulullah mengatakan, La yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dharrah min kibr. Tidak, tidak akan ada satu orang, tidak akan tidak akan ada satu orang pun yang masuk surga sementara di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi dari kesombongan. Apalagi kesombongan itu lebih besar dari biji sawi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yang jalan dengan gaya berlagak dan fakhur dan menyombongkan dirinya. Dan sombong ini merupakan dosa besar pertama yang dilakukan oleh makhluk hingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan pelakunya yaitu iblis dari sorga. Ya, yang mengeluarkan pelakunya yaitu iblis dari sorga. Oleh karena itu dikatakan oleh sebahagian ulama salaf bahwa awalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sombong ini. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merampas selendang Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibriya uridai faman naza'ani fihi ma fi fi fihi ma alqaituhu finnar. Sesungguhnya kesombongan itu keagungan al-'azamah izari wal kibriya uridai. Al-'azamah keagungan itu adalah eh, kain sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang merampasnya dariku kata Allah, maka aku akan lemparkan dia al alqaituhu finnar. Aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Demikian Khonifuddin dan para pendengar yang berbahagia, ancaman terhadap orang-orang yang merampas selendang Allah Subhanahu wa taala yaitu kesombongan. Karena hanya Allah yang layak dan patut untuk memiliki sifat ini ya karena dialah yang memiliki segala sesuatu dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu sementara makhluk itu lemah dan tidak memiliki apa-apa antumul fuqara ilallah bahkan kitalah yang fuqara fakir membutuhkan Allah Subhanahu wa taala kita ini lemah wa khuliqal insanu dha'ifa maka tidak ada satupun perkara yang layak untuk kita sombongkan maka dari itu ya eh, neraka itu berbangga. Berbangga dengan apa? Dengan penghuninya, yaitu dia mengatakan tu bil jabbarina wal mutakabbirin. Aku di, eh, aku dikhususkan untuk diisi dengan orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang semena-mena dan al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, ikhwan para pendengar yang berbahagia. Nah, eh, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan membahas Al-Kabiratu As-Saminatu Asyarah. Ya, dosa besar yang ke-18 yaitu syahadatuz zur. Ya, dosa memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu. Nah, ini merupakan salah satu dosa besar ya di dalamnya terkumpul banyak keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya berkaitan dengan e, sumpah palsu ini ya walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama surat al-furqan ayat 72 yang artinya dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu atau tidak menghadiri kepalsuan dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui, mereka abaikan dengan menjaga kehormatan diri. Nah, ini termasuk sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, di mana mereka tidak menyaksikan az yaitu menurut pendapat yang rajih, maksudnya adalah tidak memberikan persaksian palsu. Ya, tidak memberikan persaksian palsu yaitu berdusta secara sengaja kepada orang uh, kepada orang lain untuk merugikannya, untuk mengambil haknya. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ya di dalam hadis ya berkaitan dengan ini ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? akbaril kabair. Maka beliau e, mengucapkan ini tiga kali. Ya agar para sahabat memperhatikan dengan saksama apa yang, e, yang hendak beliau e, sampaikan kepada mereka. Maka sahabat pun meresponnya. Mereka mengatakan, Kulna bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Asyirku billah. Wa uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalas. Maka Nabi mengatakan, pertama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kala itu beliau dalam keadaan bersandar. Lalu beliau duduk tegak dan bersabda, "Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur." Ingatlah, yang ketiga adalah perkataan palsu Ingatlah yang ketiga adalah persaksian palsu. Dan beliau terus mengulang-ulang perkataan itu. Ya, beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, famazalayukariruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulangi perkataan itu. Ah, ala wa, wa qauluz zur, ala wa Ya, ingatlah hati-hatilah yang ketiga adalah persaksian palsu, perkataan palsu. Nah beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata mudah-mudahan semoga beliau diam yaitu tidak mengulang-ulanginya lagi. Demikian ya Khonifuddin berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Furqan ayat 72. Jadi salah satu sifat hamba Allah yang uh, eh, Ar-Rahman eh, hamba hamba Ar-Rahman adalah walladzina la yashhaduna zur. Walladzina la yashhaduna zur Demikian juga dalam ayat yang lain, ya di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajtanibu kawazur, fajtanibu rijza min rijza wajtanibu Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah juga perkataan-perkataan yang dusta, kauluzur. Dikatakan kauluzur sini termasuk di dalamnya adalah persaksian palsu, memberikan persaksian palsu. Nah demikian ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum eh, salah satu di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syahadatul zur, memberikan persaksian dan sumpah yang palsu. Berkaitan dengan kerasnya pengharaman sumpah palsu ini Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladina innal ladina yashtaruna bi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim Sesungguhnya orang-orang yang merubah janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka, yaitu merubah eh, sumpah-sumpah mereka, berdusta di dalam sumpah-sumpah mereka dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka adab yang sangat pedih. Ya, ini merupakan salah satu ancaman terhadap orang-orang yang menjual sumpahnya. Ya, yang memberikan sumpah palsu untuk mendapatkan e, dunia yang sedikit. azani wa jami'an. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya, yaitu larangan memberikan sumpah palsu atau persaksian palsu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati abiha mal ri'im muslimin wa huwa fiha fajirun laki Allah wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya, barang siapa bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim sementara ia berbuat dosa atas sumpahnya itu. Ya ternyata sumpahnya itu sumpah yang palsu. Persaksiannya itu persaksian yang palsu. Niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya, yaitu dia mendapat murka, marah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berikan sumpah palsu, dia berikan persaksian palsu untuk merampas harta hak orang lain ya, hak orang lain. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini peradilan-peradilan manusia, bagaimana ya dengan mudahnya seorang itu memberikan persaksian palsu, memberikan sumpah palsu di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan qadhi untuk ya merugikan hak orang lain atau merampas hak orang lain. Ya, nah demikian ya Nah di, di dalam riwayat lain ya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Iyas bin Ta'labah ya, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqan muslimin biyaminih, faqad aujaballahu lahun nar wa 'alaihi jannah." Siapa saja merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga, yaitu dia bersumpah dengan sumpah dusta perkataan dusta, persaksian palsu untuk merampas hak orang lain, hak muslim yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka ada seorang laki-laki yang berkata bertanya kepada Rasulullah, ya, faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah. Walaupun barang yang dirampas itu adalah barang yang sepele wahai Rasulullah. Ya, yaitu yang diambilnya dari muslim tersebut tidaklah seberapa ya maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab wa in kana qadiban min araq walaupun yang diambilnya dirampasnya dari seorang muslim itu adalah sebatang tangkai kayu walaupun hanya itu maka itu cukup untuk membuatnya terhalang dari sorga dan terjerembab ke dalam neraka jahanam demikian ya para pendengar yang berbahagia jadi ini merupakan dosa yang besar, ya dosa yang uh, kita katakan sangat uh, membawa kehancuran dan kebinasaan atas pelakunya. Ya, oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan manusia terhadap dosa ini, ya beliau ketika itu duduk bersandar, kemudian beliau bangkit dari sandarannya, ya kemudian mengatakan, menegaskan kepada mereka, Allah wa qauluzur, Allah wa syahadatuzur, Ketahuilah bahwasanya yang ketiga adalah memberikan persaksian palsu, memberikan e, sumpah palsu ya kepada manusia untuk apa namanya mengambil untuk merampas hak mereka. Beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, beliau terus mengulang-ulanginya agar manusia mencamkan hal ini dan berhati-hati waspada terhadap besarnya akibat yang ditimbulkan dari dosa ini. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Uh, di sini di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya dua hadis yang kita bacakan tadi dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah, ya disebutkan ancaman-ancaman atas pelakunya. Ya di antaranya adalah ya uh, Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepadanya. Dia mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Nah, cukuplah itu menjadi bukti bahwa syahadatuz zur, qauluz zur, ya, uh, yaminun ghamus atau yamin masburah, sumpah palsu, persaksian palsu ini termasuk kategori dosa-dosa besar yang harus dihindari. Persaksian palsu ini Ikhwanifidin fiddin syahiduz zur qad irtakaba adha'im. Orang yang memberikan persaksian palsu pada hakikatnya telah melakukan banyak sekali ya perkara-perkara besar, ya, dosa-dosa besar. Ya terkumpul padanya beberapa kesalahan, terkumpul di dalamnya beberapa pelanggaran. Di antaranya yang pertama adalah dia telah melakukan al-kidz wal iftira. Ya otomatis dia telah melakukan dusta dan kebohongan. Sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifun kadzab. Innallaha innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berlebihan dan dusta, pendusta. Orang yang memberikan persaksian palsu, orang yang menyampaikan sumpah palsu, ya, maka pertama dia telah melakukan kebohongan. Dia telah melakukan iftira dia telah melakukan al-kizib, dia dusta. Itu yang pertama. Sementara dusta ini salah satu ciri orang-orang munafik. Dan eh, dusta termasuk salah satu yang akan menggiring manusia kepada neraka jahanam. Ya, sungguhnya seorang itu kata Nabi berdusta, kemudian dia e, mengulangi dustanya dan senantiasa berdusta dan e, tidak bisa selain berkata dusta, artinya dia terbiasa melakukan dusta hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, demikian. Dan ini akan menggiring manusia kepada neraka, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang uh, syahidul zur yang pertama dia ada, uh, telah melakukan dosa besar ini yaitu dosa besar berdusta dan melakukan kebohongan. Yang kedua, innahu zalama alladhi shahida alaihi hatta akhadha bi shahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhahu. Nah, dia orang yang ber, e, menyampaikan ataupun memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu, dia telah mendolimi ya orang yang telah dirugikannya itu dengan sumpahnya. Orang yang telah ia rugikan dengan sumpahnya. Ya, syahida alaihi. Ya, hatta akhadha bi syahadatihi hingga dengan persaksian palsunya itu ia merampas hartanya atau merobek kehormatannya atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tersebut ya dengan persaksiannya itu. Jadi ini adalah bentuk kezaliman. Ya bisa saja dengan persaksian palsunya itu seorang itu ya kehilangan nyawa. Ya, dia misalnya memberikan persaksian yang dusta bahwa saja si fulan itu telah melakukan ini dan ini, bisa telah melakukan perzinahan, telah melakukan e, pembunuhan ternyata tidak, ternyata bukan, ya maka ini merupakan suatu kezaliman ya terhadap e, orang tersebut. Ya, dan apabila hukum itu terjadi maka dia bertanggung jawab atas harta, kehormatan dan nyawa dari orang itu yang hilang dari orang itu. Nah, demikian ya Khonifuddin. Itu yang kedua, ya, di dalamnya terkandung unsur kezaliman terhadap orang yang telah Eh, menderita karena persaksian palsu tersebut. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang besar nantinya pada hari kiamat, ya. Apalagi ya jika yang menerima persaksian palsu itu atau atau yang menderita akibat persaksian palsu itu kehilangan nyawanya. Ya, maka ini masalah dan perkaranya ya lebih besar lagi. Demikian ya, taib. Yang ketiga, annahu dhalama alladhi syahidalahu bi ansaqa ilaihil mal al haram. Kemudian dia juga telah mendolimi. Hakikatnya dia juga telah mendolimi. Ya, dia telah mendolimi orang yang dia, dia untungkan dengan persaksian palsunya. Ya, misalnya dengan persaksian palsunya itu seorang dapat merampas hak orang lain. Ya, dapat memenjarakan orang lain atau bahkan eh, apa namanya me, mendapatkan diat ataupun tebusan dari suatu pembunuhan yang sebenarnya tidak ada maka hakikatnya dia telah berbuat kezaliman kepada orang ini. Orang yang dia untungkan, dia menangkan dengan persaksian palsunya. Ya. Kenapa? Karena dia telah me me memberikan kepadanya atau atau telah menyerahkan kepadanya harta yang haram. Ya, dia telah me apa, membawa harta haram kepada orang itu, ya, menggiring harta yang haram kepada orang itu. Lalu orang itu mengambilnya uh, dengan uh, persaksian palsu yang yang dia berikan. makanya adalah bentuk kezaliman, ya. Nah demikian ikhwanifiddin rahimana rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qadaitu lahu mimma li akhihi ghairi haqq fala ya'khudhu fa innama akbaulahu qit'atan min Barang siapa yang aku putuskan, aku menangkan perkaranya. Ya, lalu dengan itu dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia mengambilnya kalau dia tahu bahwasanya dia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil. Misalnya melalui persaksian palsu seseorang. Ya, maka janganlah dia ambil itu ya atau dia membuat satu persaksian palsu untuk merampas hak orang lain. Fala ya'khudhu, jangan ambil itu. Ya fa inna ma lahu qit'atan minan nar. Sungguhnya ya aku aku telah memutuskan untuknya qit'atan minan nar, ya satu potong dari api neraka. Ya, satu potong dari api neraka. Nah demikian. Baik, itu ancaman orang-orang yang merampas hak orang lain ya dengan persaksian palsu ataupun dengan sumpah palsu. Walaupun dia menang di dalam uh, perkara tersebut, tapi hakikatnya dia telah mengambil suatu uh, potongan dari api neraka untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, annahu abaha ma Allah wa asamahu. Ya, bahwa hakikatnya dia telah mem- me- menghalalkan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala lindungi dan jaga, harta, berupa harta, nyawa ataupun kehormatan. Ya karena muslim bagi muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Hartanya, kehormatannya dan darahnya, kecuali dengan hak. Ya kecuali dengan alasan yang hak. Nah demikianlah ikhwan fillah, Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan e, beberapa di antara keburukan-keburukan yang dilakukan ya oleh seorang yang memberikan persaksian palsu, syahidul zur, ya. Nah, demikian konfident. Dan di dalam beberapa ayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan uh, ancamannya juga, di antaranya adalah uh, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-kabair Ya, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Nah, kemudian yang keempat wal yaminul ghamus. Wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu dia itu memberikan persaksian dan sumpah palsu ikhwan fiddin. Nah, sumpah palsu ini tentunya sangat buruk ya akibatnya bagi orang lain, ya. Yaitu dia bisa mengambil harta ataupun merobek kehormatan orang lain dengan sumpah palsunya itu, ya. Dengan sumpah palsunya itu dia berani bersumpah ya dengan nama Allah dengan menyebut nama Allah untuk suatu yang dusta, untuk suatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, ini adalah satu kebatilan ya maka ancamannya ancamannya juga sangat berat. Kita masih ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang-orang yang muflis, yaitu orang-orang yang pailit pada hari kiamat, yaitu di eh, yaitu orang-orang yang telah membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ya akan tetapi dia telah ya mendolimi si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah E, menumpahkan darah si fulan, dia mengambil harta si fulan, ya, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Kemudian apabila habis kebaikannya, maka akan diambil dosa-dosa orang yang telah dizaliminya, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini adalah uh, nasib orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Dan salah satu e, celah orang itu berbuat kezaliman tersebut adalah dengan melakukan sumpah palsu. Jadi besar sekali akibat buruk dari sumpah palsu dan persaksian palsu ini khonifuddin Firdin. wa iyyakum jami'an ya sebagaimana kita sebutkan tadi yang pertama dia telah melakukan satu kedustaan dia telah melakukan dosa dusta dosa dusta, dosa berbuat dolim kepada orang yang dimenangkannya, dosa berbuat dolim kepada orang yang dirugikannya ya, akibat sumpah palsunya itu. Kemudian dia mengharam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menderita akibat persaksian palsunya itu, akibat sumpah palsunya itu. Jadi ini merupakan suatu e, dosa yang besar yang harus dihindari oleh seorang muslim. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang gampang dengan mudahnya mengucapkan dan memberikan persaksian dan sumpah palsu. Dia menjual nama, nama Allah Subhanahu wa taala, ya dia menjual Islam, dia menjual nama Allah, dia menjual kitabullah, ya dia bersumpah demi Allah untuk suatu yang dusta, ikhwan fillah. Dia menjual uh, uh, sumpahnya dengan harga yang sedikit seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim qalila orang-orang yang telah menukar orang-orang yang menukar janjinya ya dengan Allah dia telah menukar janjinya dengan Allah dan menjual janji-janji dan sumpah-sumpah mereka menjual sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit ya menjual sumpah mereka dengan harga yang sedikit ya menjual sumpah dengan harga yang sedikit yaitu ya mereka berani berdusta mereka ber, berani berbuat fajir berbuat fasik di dalam sumpahnya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian apapun bagi mereka nanti di akhirat. Allah tidak akan ajak mereka berbicara, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka adab yang sangat pedih khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya terlebih lagi ya eh, orang-orang uh, yang bersumpah ya dengan sumpah yang berisi dosa ya dengan sumpah yang berisi dosa Nabi mengatakan man halafa biyaminin athimah inda mimbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin akhbar. Barang siapa bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa dekat di dekat mimbarku ini, silakan ia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah. Meskipun hanya untuk mendapatkan satu batang siwak basah, dia bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa. Ya, dosa di sini ya bisa kebohongan, kebatilan, buhtan, fitnah, ya Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yahlif inda hadzal mimbar abdun wala amatun ala yaminin walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Ya, tidaklah bersumpah di dekat mimbarku ini dengan sebuah sumpah ya yang berisi dosa. Ya, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah melainkan kecuali wajib bagi, uh, masuk neraka wajib baginya neraka ya wajib baginya neraka wajabat lahun nar ikhwanifiddin. Jadi ini merupakan larangan yang sangat keras, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa untuk merampas hak seorang muslim ya atau untuk mencari keridoan orang lain ya atau untuk menyampaikan alasan khususnya untuk eh, apa memperbutkan eh, apa namanya suatu eh, jabatan atau satu kedudukan di tengah-tengah manusia misalnya dia menyampaikan persaksian dan sumpah palsu dia bersumpah dengan isi sumpah yang sebenarnya ya dia tidak akan lakukan ikhwanifiddin ya Allah wa iya, eh, yang yang sebenarnya tidak ada yang sebenarnya tidak ada maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa wajabat lahun nar melainkan ya apa namanya e, wajib baginya ataupun pasti baginya neraka Demikian ikhwan fiddin, ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian ya Rasul, uh, eh, Rasulullah saw alaihi wasallam juga mengatakan Man halafa ala yaminin masburah kadiban, falyatabawwa falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar. Barang siapa, ini riwayat eh, Imran bin Hussein Nabi mengatakan, Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, ya, maka silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ya, di dalam api neraka. Yaminin masburatin kadiban. Ya, dia bersumpah dengan sebuah sumpah ya yang dusta pada saat ia wajib bersumpah maka ya Nabi mengatakan falyatabawwa biwajihi maq'adahu minan nar silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Yaitu dia duduk dengan wajahnya. Ya, di tempat duduk di dalam api neraka, ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ya apa namanya? ancaman yang berat ya, sama seperti hadis ya mangkadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar ya, redaksinya sama dengan eh, hadis ini yang menunjukkan ya kesamaan eh, eh, dosa antara keduanya yaitu dosa berdusta atas nama Rasulullah dan dosa berdusta ya eh, eh dosa eh, eh dosa ber, eh, berdusta di dalam sumpah atau memberikan sumpah yang dusta. Nah demikian karena satu itu kezaliman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara yang ini adalah eh, eh apa namanya perbuatan dosa kezaliman terhadap eh, sesama manusia. Nah kemudian para ulama ya berselisih pendapat tentang kafarah ya sumpah palsu. Adakah kafarah sumpah palsu? Seorang menyampaikan sumpah palsu, ya maka apakah ada kafarah ya tebusan baginya? Dan yang benar kafarahnya adalah dengan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya. Jika dengan sumpah palsunya itu dia merampas hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada kepada pemiliknya. Kemudian dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu dia menyesal atas perbuatannya, dia berazam tidak mengulanginya lagi dan dia segera menarik diri dari perbuatan dosa tersebut. Ya, nah demikian ikhwan Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, termasuk juga ya eh, apa namanya? Eh, Syahadat uzur, persaksian palsu, ya persaksian dusta adalah ya bersumpah untuk memutuskan eh, tali silaturahim. Ya. Atau untuk perkara-perkara yang tidak layak. Ya, seperti Nabi saw mengatakan, "Man halaf ala yaminin qati'atan, ya, au maksiatan, fahana fadalika kafara." Barang siapa bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau untuk berbuat maksiat, ya lalu ia batalkan maka itu adalah kafarah. Demikian juga Nabi mengatakan man halafa fi qati'ati rahim fi qati'ati rahim au fi ma la yasluhu fabirruhu alla yutimma ala dhalika. siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau sesuatu yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan tidak melaksanakan sumpah tersebut ikhwanifiddin. Ya, nah demikian. Jadi janganlah kita melakukan sumpah palsu ini karena itu merupakan uh, suatu uh, kita kata yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala uh, sering ya menyandingkan ya dosa ini dengan dosa asyirku billah bahkan di dalam dua tempat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau menyandingkannya dengan uh, dosa syirik ya Ya, yang pertama di dalam surat Al-Furqan ayat 72 yang kita bacakan tadi. Yang ke yang pertama itu, yang kedua adalah dalam surat Al-Hajj eh, ayat 30 yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa ayyakum jami'an. Maka ya, ya intinya adalah janganlah kita eh, terjebak di dalam dosa ini, hendaklah kita menjauhi eh, dosa besar ini yaitu E, bersumpah dengan sumpah yang dusta ya untuk merampas hak orang lain ya meskipun sepele meskipun hal yang murah dan sepele ya nah de, ya, kemudian juga eh, fiddin barang siapa yang terlanjur melakukannya hendaklah dia e, apa namanya melakukan membayar kafarahnya yaitu pertama dengan tidak melakukan isi sumpah tersebut yang kedua dia mengembalikan hak-hak yang telah dirampasnya itu kepada pemiliknya dan yang ketiga dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Nah, demikianlah ya e, dosa besar yang ke-18 pada hari ini atau pada pagi ini yaitu memberikan persaksian palsu. Nah, untuk selanjutnya ya kita e, bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah ini e, kita persilahkan. Ya, Syukran jazakallahu khair Barakallah kepada Ulistad dan demikian ikhwatal Hai Haimakumullah Pembahasan yang disampaikan oleh Ulistad Abu Isan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala Dari pembahasan Al-Kabair Dan Alhamdulillah sudah sampai pada poin yang ke-18 Yaitu sumpah palsu Mudah-mudahan kita dapat menjauhinya Dan selanjutnya akan kami angkat Beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan kami mohon maaf untuk lain telepon kami pending terlebih dahulu. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz, saya pernah bersumpah palsu kepada suami saya tentang masa lalu saya karena takut untuk diceraikan. Di satu sisi saya ingin bertobat, tapi di satu sisi lain saya takut sekali untuk diceraikan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Silakan. Ya, pertama tentunya ini eh, satu perbuatan dosa ya. Kita harus eh, menyadari bahwa perbuatan eh, kita itu adalah perbuatan dosa ya, eh, karena kita telah melakukan satu pelanggaran yaitu kita menyampaikan satu kauluzur, perkataan dusta, perkataan eh, persaksian dusta kepada orang lain. Yang orang lain itu tidak lain dan tidak bukan suami kita, eh, tidak lain dan tidak bukan adalah suami kita sendiri maka pertama adalah ya tentunya ini kita lihat maslahat ya ke depannya ya. E, kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian kita mm, mm, ya di sini ya hak yang diambil adalah hak suami, maka kita minta maaf ya, minta halal kepada e, suami di dalam hal ini ya dan tentunya uh, tidak semua ya perlu disampaikan secara detail kepada sang suami jika hal itu ya, menimbulkan mudarat bagi uh, rumah tangga kita. Nah demikian ya, karena tidak semua perkara masa lalu itu perlu diceritakan sebenarnya. Ya, perlu diceritakan. Selama di dalam akad dulu tidak ada persyaratan-persyaratan ya seperti itu ya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ya eh, apa namanya kupuslah kuburlah masa lalu ya itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti ya perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan soliha ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang e, bertobat lalu ia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh maka mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah demikian wallahu alam bisawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustadz, saya adalah orang yang lisannya suka berdusta, melaknat, memaki, dan perkataan buruk lainnya. Tidak ada kebaikan dalam diri saya sampai saya bertemu dengan manhaj salaf ini. Saya baru tersadar dan ingin memperbaiki akhlak saya, tapi sangat sulit untuk merubahnya. Terkadang beberapa kali saya berhasil melawannya, namun yang kesekian kali terulang kembali perkataan buruk tersebut. Bagaimana supaya saya bisa merubahnya? Karena saya takut Allah akan mematikan saya dalam keadaan hina. Jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Ya, pertama satu hal yang apa namanya yang uh, kita uh, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dan memberikan hidayah kepada, kepada uh, bagi kita kepada manhaj yang hak ini yaitu manhaj salaf. Itu satu poin yang patut kita syukuri ya hingga kita menyadari banyak kesalahan-kesalahan kita bukan hanya uh, berkata dusta atau berakhlak buruk tapi banyak lagi hal-hal lain yang ya kita kesalahan-kesalahan lain yang uh, mungkin jauh lebih besar yang dapat kita hindari dan dapat kita jauhi dengan kita berada di atas manhaj yang hak ini. Yang kedua tentunya untuk memperbaiki diri ya setelah kita menyadari kesalahan-kesalahan kita itu adalah satu poin yang sangat berharga karena menyadari kesalahan itu adalah suatu langkah awal untuk merubahnya. Karena banyak orang-orang yang memiliki akhlak seperti ini tapi dia tidak menyadarinya ya kemudian dia terus berlarut eh, terus larut di dalam eh, dosa ataupun keburukan itu. Nah, sini satu poin yang patut kita syukuri adalah kita diberikan oleh Allah kesadaran bahwa itu adalah satu perbuatan buruk dan kita ingin merubahnya. Ini adalah suatu tekad yang baik, azam yang baik untuk merubah diri. Ya, tentunya ini perlu proses, ini perlu uh, tarbiyah dan tarbiyah itu adalah suatu proses pendidikan, suatu proses perubahan yang dilakukan secara berangsur. Ya, ya demikian juga untuk merubah sifat-sifat buruk ya itu tentunya tidak mudah ya apalagi sudah menjadi watak dan tabiat ya seperti ya, uh, sebagian orang mengatakan kalau watak itu ada obatnya tapi kalau sudah jadi watak itu susah dicari obatnya walaupun demikian pasti ada celah dan ada peluang bagi kita untuk memperbaikinya. Ya, untuk memperbaikinya. Yang pertama harus kita uh, sadari adalah memperbaiki sifat seperti ini tidak bisa uh, apa namanya tuntas dalam sesaat, sekejap. Ya, ini harus kita apa namanya kita camkan, kita pahami. Karena ada orang yang tahu dia itu memiliki sifat yang buruk, lalu ia ingin merubahnya, tapi dengan cara yang cepat, instan. Namun dia tidak kuasa dia terkulai. Akhirnya dia mengatakan wah saya dia dia menyimpulkan satu kesimpulan yang yang keliru, yang fatal. Dia mengatakan wah saya nggak bisa berubah. Akhirnya selamanya dia berada di atas keburukan tersebut. Ya, dia memiliki sifat yang buruk itu. Jadi hendaknya kita apa namanya pahami bahwa untuk merubah tabiat kebiasaan itu perlu waktu, itu perlu apa namanya eh, tahapan-tahapan eh, yang harus dilalui. Jadi kita melatih diri. Sebagaimana kita melatih kesabaran, itu dengan melatihnya. Inamal hilmu bitahallum. Sebagaimana juga ilmu, itu tidak dapat kita kuasai seluruhnya dalam sekejap. Ya perlu apa namanya eh, fase-fase, uh, perlu eh, apa jenjang-jenjang yang kita harus lalui hingga kita dapat mm, memahami ilmu itu, kita dapat meraih ilmu tersebut. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa may yatasabbar wa may eh, eh, sabbarahullah. Berarti siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan beri kesabaran. Demikian juga di dalam hal ucapan, ya, dalam hal perkataan. Ya, kita berlatih untuk jujur. Ya, sebagaimana hadis, ya, sesungguhnya ya apa namanya kebaikan itu albir itu yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menggiring seseorang kepada sorga dan seorang itu uh, dan uh, apa namanya di, salah satu kebaikan adalah kejujuran. Seseorang senantiasa jujur, berlatih diri untuk jujur, hingga dia terbiasa berkata jujur, hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Ya, demikian sebaliknya, ya seorang yang uh, sesungguhnya kefajiran itu akan menggiring kepada neraka. Dan salah satu ya, bentuk kefajiran adalah dusta dan dusta itu ya dan seorang itu uh, eh, eh, senantiasa uh, eh, berdusta kemudian selalu dan senantiasa berdusta dan terbiasa berkata dusta hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi hendaknya kita berlatih diri untuk jujur, ya berlatih diri untuk jujur. Nabi mengatakan Nabi pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berzina?" Nabi mengatakan, "Iya, mungkin." Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Ya mungkin. Ya, mungkinkah seorang muslim itu menumpahkan darah orang lain? Mungkin. Nah, ketika ditanya apakah mungkinkah seorang muslim mukmin itu dusta? Nabi mengatakan tidak. Ya, ada seorang datang kepada Nabi dan minta wasiat. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Nabi mengatakan, datang Jangan dusta. Jangan bohong. Jangan bohong. Jadi kita melatih diri diri untuk tidak bohong, ya tidak dusta, ya tidak berkata dusta. Nah itu perlu latihan, ya perlu latihan oleh tarbiyah-tarbiyah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah demikian, bukankah yang namanya alim rabbani itu adalah Allah rabbin nas min sigaril ilmi qabla kibarihi yang melatih dirinya dari ilmu-ilmu yang sederhana sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi perlulah kita apa namanya memahami proses ini ya hingga kita tidak patah arang ketika ingin merubah tabiat kita ini. Ya, kita sedikit demi sedikit melatih diri untuk jujur dan terus jujur hingga kita terbiasa berkata jujur dan e, kelu ataupun e, berat lidah kita untuk berkata dusta. Nah, demikian untuk berkata bohong. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat meninggalkan e, akhlak-akhlak yang buruk dan memberikan kepada kita akhlak yang terpuji. Dan satu faktor lagi yang tidak boleh diabaikan adalah faktor doa. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, ya memohon kepada Allah akhlak yang terpuji dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang mungkar. Ya, Allah yang uzubika min mungkaratil akhlak wal adwa wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari eh, dari do, eh, penyakit yang eh, yang yang buruk dan dari e, mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di line telepon di 0218236543 untuk bertanya langsung kepada Ustadz Abu Isan Al-Maidani dari pembahasan kita mengenai Al-Kabair dari poin yang ke-18 yaitu sumpah palsu. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dikecilkan radio monitornya, Pak. Hmm. Ya, dengan siapa dari mana? Nah, Erwin Cijantung. Erwin di Cijantung, silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang bertobat apakah perlu melakukan sholat tobat? Sedangkan kan udah dalam niat, udah ingin berusaha ingin meninggalkan. Nah, lalu yang kedua, jika kita berusaha demi kebaikan bagaimana saat untuk menghindari kemudaratan. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, e, berkaitan dengan e, dosa apa namanya sholat dua rakaat setelah berbuat dosa itu ada hadisnya dan sahih ya hadis uh, ya eh, Nabi SAW barang siapa yang melakukan satu dosa kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat ya maka Allah Subhanahu wa taala eh, akan, mengampuninya ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, jadi uh, itu sahih ya hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Al Albani ya disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah sahihah ya eh, berkaitan dengan uh, eh, sholat dua rakaat ya setelah melakukan perbuatan dosa atau sebagian ulama yang menyebutnya sebagai sholat taubah ya sholat taubah jadi hadisnya sahih nah bisa diamalkan yaitu apabila kita berbuat dosa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita mengambil wudhu dan kita mengerjakan sholat dua rakaat dengan niat yaitu kita uh, melakukan sholat yang disebutkan oleh Nabi tadi dua rakaat sesudah melakukan uh, setelah kita melakukan perbuatan dosa itu sholat taubat tadi. Nah demikian. Uh, <clears throat> kemudian uh, tentunya ikhwanifiddin ya Allah wa iyyakum jami'an dosa ya dosa uh, tentunya ini harus kita e, bertobat darinya ya baik itu kita lakukan sholat maupun tidak kita lakukan sholat ya e, apa namanya tobat itu wajib sementara sholatnya ini sunnah ya sholatnya tidak wajib dan bukan merupakan salah satu syarat tobat ya do, uh, sholat dua rakaat taubat ini sholat taubat ini bukan merupakan syarat sah taubat ya syarat taubat sebagai yang kita sebutkan tadi pertama kita kita segera meninggalkan dosa itu. Ya, kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan kita itu, anadama. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita kembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Ya, adapun ini adalah anjuran, ya, bukan merupakan syarat taubat. Ya, salat taubat ini bukan merupakan syarat taubat. Ada Dan yang kedua, Ustaz, dari uh, penanya tadi yaitu Pak Erwin yang berada di Cijantung berdusta untuk kebaikan bolehkah tidak uh, Ustaz? Uh, dusta itu ada yang dibolehkan ya uh, syariat membolehkan beberapa perkara untuk dusta ya ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang pertama untuk siasat perang yang kedua ya untuk menyenangkan hati pasangan suami terhadap istri istri terhadap suami dan yang ketiga uh, untuk mendamaikan manusia ya dia apa namanya yaqulu khairan wa mi khairan. Dia berkata yang baik, yang bagus dan dia menyampaikan yang baik dan yang bagus-bagus pula. Dia datang kepada si fulan yang sedang bertikai dengan eh, si fulan yang lain ya. Ya si A dan si B misalnya berseteru bersiteru, maka dia datangi si A dia katakan bahwa si B mencintainya dan ingin berdamai dengannya padahal tidak. Kemudian dia datangi si B dan dia berkata si fulan itu sebenarnya sayang kepadamu dan ingin berdamai denganmu hingga keduanya bisa bertemu ya dan berdamai. Nah ini untuk islah bainan nas. Nah itu dibenarkan untuk tiga ya perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon. Uh, mohon maaf di pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustaz, bagaimana jika seseorang telah mengambil atau mencuri harta orang kafir, sementara dia sekarang menyesal, menyesal akan tindakan tersebut? Sedangkan sekarang dia telah mempunyai istri dan anak, sehingga jika dia mengembalikan harta yang telah dicurinya tersebut, dia akan diproses secara hukum, sehingga akhirnya dia bisa dipenjara yang nantinya akan menelantarkan anak dan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya, ini e, termasuk e, salah satu syarat taubat ya. E, itu adalah termasuk salah satu syarat taubat, yaitu dia mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ya, begitulah risiko dari satu perbuatan dosa. Ya, risiko dari satu perbuatan dosa. Meskipun yang kita ambil, yang kita curi itu adalah barang milik orang kafir. Ya, kalau itu bukan hak kita, lalu kita rampas darinya, kita ambil darinya tanpa Eh, sepengetahuannya dan tanpa ridho darinya, maka kita harus mengembalikannya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, ya, mencuri barang orang lain meskipun barang orang kafir. Ya, kita harus mengembalikannya. Kita harus memulangkan barang itu kepadanya. Ya, ya, Allah alam ceritanya bagaimana nanti ya setelah kita mengembalikannya apakah dia menuntutnya atau dia memaafkan kita? Ya yang jelas kita harus melaksanakan syarat-syarat taubat tersebut ya syarat-syarat taubat tersebut. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Yeah. Ya jadi intinya adalah dia harus melaksanakan syarat-syarat taubat itu. Ya pertama tentu dia tadi sudah menyesal, dia sudah meninggalkan dosa itu dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ya karena ini dosa berkaitan dengan orang lain, ya barang milik orang lain yang akan menjadi ganjalan baginya nanti di akhirat maka dia harus selesaikan masalah itu di dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang punya hutang kedaliman dengan orang lain, maka na indahu matun inda akhi, ya, fal yatahallal minhul maka dia selesaikan hari ini sebelum datang nanti pada hari yang tidak ada dinar dan dirham, tapi yang ada adalah hasanat wasayiat. Nah demikian, wallahu alam. Nah ya. mungkin ya. Ya, apa namanya eh, cara yang uh, digunakan untuk mengembalikan barang itu ya, bagaimana kita apa namanya e, mengembalikannya dengan baik hingga e, dia tidak menuntut mungkin seperti itu ya. Tapi kewajiban kita adalah mengembalikannya dengan cara apapun ya kita mengembalikannya. Ya, jadi kita e, harus melakukan kewajiban tersebut. Wallahu alam. Nah, dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah kembali. Itu bagaimana apabila kita mengembalikannya tersebut tanpa pengetahuan dari pemilik yang telah uh, yang telah hartanya yang telah kita curi tersebut, Ustaz? Silakan. Wallahu alam ya berkaitan dengan masalah ini. Uh, uh, karena di dalam bab uh, muamalah itu tidak uh, uh, seperti ini ya itu eh, para ulama mengatakan tidak disyaratkan niat ya tidak disyaratkan niat ya walau alam kalau seperti itu tadi ya bisa menimbulkan mudarat kepada dirinya ya dan apa namanya eh, bisa mm, apa eh, memudaratkan ya seperti yang ya, yang disebutkan tadi pertanyaan yang sebelum tadi ya maka mungkin ya dikatakan telah gugur haknya atau telah gugur kewajibannya wallahu alam bisawab Ya, nah demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan bagi anda para penelpon atau pendengar sekalian yang ingin menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 yang kami beri kesempatan untuk menelpon terakhir di kesempatan pagi ini dari pembahasan Al-Kabair yaitu mengenai sumpah palsu. Ya, dan sambil menunggu Ustaz ada pertanyaan ini ada seorang pengusaha Ustadz, saya mempunyai usaha jual tas dan lain-lain dengan cara dicicil. Karena harus e, karena saya harus bolak-balik ke pelanggan tersebut untuk menagih, maka harga yang saya tetapkan sudah termasuk biaya transport yang belum termasuk keuntungan di sini diberikan contoh, misal harga sebuah tas 500.000 dan ongkos sebesar 50.000, maka tentunya modal saya menjadi 550.000. Adapun besarnya keuntungan saya sesuaikan dengan kondisi pelanggan saya. Sehingga jika ada pelanggan yang bertanya berapa modalnya, maka saya jawab 550.000 bukan 500.000. Apakah benar e, cara saya tersebut? Karena saya takut mengambil hak karena persaksian palsu jazakallahu khairan ya harga barang itu sudah termasuk di dalamnya semua ongkos-ongkos yang ya menjadi beban ya bagi barang itu. Ya termasuk transportasi, cukai dan semuanya. Ya itu sudah eh, apa namanya masuk ke dalam biaya ongkos modal barang tersebut. Ya mungkin eh, kalau dia ceritakan lebih detail itu lebih selamat ya. Tapi kalau dia mutlakkan seperti itu juga artinya dia mujmalkan seperti itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bisawab. Namun ada baiknya ya dia sampaikan lebih detail ya tentang barang itu. Ini barang cukai sekian apa namanya untuk transport ya barang ini sekian dan uh, nilai ataupun pengerjaan barang ini uh, harga barang ini sekian misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya kita. Uh, eh, Ustadz kenyataan bahwa ketika secara syar'i seseorang yang telah mentalak istrinya bertahun-tahun tanpa melalui pengadilan agama, namun karena membutuhkan akta cerai dari pemerintah, maka akhirnya proses eh, cerai ulang di pengadilan di mana dalam prosedurnya perceraian tersebut dengan syarat kronologis kejadian uh, krisis eh, mesti lima bulan sebelum daftar. Otomatis harus mengikuti prosedur dalam bersumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan karena telah jatuh talak bertahun-tahun yang lalu. Apakah hal ini masuk kategori sumpah palsu? Ustaz, silakan. Ya, Allah alam mengenai masalah ini. Saya uh, tidak paham uh, mengenai masalah uh, apakah uh, perlu bersumpah ya untuk mengambil akta cerai ini atau tidak ya kalau ya bagaimana prosesnya saya kurang paham Allah alam mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain ya, ya. baik dan selanjutnya ada Pertanyaan terakhir Ustaz ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pasar Minggu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan sumpah pocong dalam Islam yang kita lihat di masyarakat eh, sekarang ini? Silakan Ustadz. Ya, nggak ada sumpah pocong seperti itu ya. Itu termasuk uh, bid'ah di dalam din ya, tidak uh, ada seperti itu. Ya, uh, dan wallahu alam ya, lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Nah, kebanyakan manusia ya ikut-ikutan. Mereka tidak mempertanyakan atau tidak mempelajari sebelum mereka melakukannya dan uh, lahirnya sumpah-sumpah seperti ini tidak ada di dalam Islam wallahu alam bisawab. Ya, ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dikarenakan waktu yang uh, sudah habis Ustaz dan satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silahkan Ustaz. Baik, ya, Khonifuddin, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah sampai kepada pembahasan Al-Kabirah yang ke-18 yaitu perbuatan sumpah palsu dan persaksian palsu. Ya, ini merupakan uh, salah satu dosa besar ya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis beliau, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Salah satunya adalah syahadatuzur wa qauluz ya dan kita sudah jelaskan tadi ya bahwa ya akibat dari perbuatan sumpah palsu ini atau memberikan persaksian palsu ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya pada hari kiamat ya Allah Subhanahu dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala ya e, dalam keadaan Allah marah kepadanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga dan memastikan tempatnya di neraka Nah, kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan menyucikannya dari dosa dan baginya adab yang sangat pedih. Apalagi ya melalui sumpah palsu itu dia merampas hak orang lain. Maka ini lebih lagi ya artinya dia telah melakukan kezaliman terhadap orang yang dirugikannya itu. Ya, nah demikianlah. Jadi, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ini dosa berkaitan dengan uh, orang lain ya semua dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain itu berat akibatnya di akhirat ya karena juga taubatnya juga uh, di dunia ini juga harus dengan syarat yaitu minta halal dan minta maaf kepada yang bersangkutan maka kalau bisa janganlah kita jatuh dalam dosa yang berkaitan dengan orang lain ini nah demikianlah ya eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita orang-orang yang terpelihara dari keburukan dan dari uh, kezaliman ya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur dan berkata jujur dan memberikan memberikan persaksian dengan jujur dan benar. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.